Hadis ke-42 Makanan sunnah untuk berbuka puasa An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berbuka puasa dengan beberapa kurma basah sebelum sholat. Jika tidak ada kurma basah, maka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada kurma, maka minum air putih beberapa teguk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan ini lafad Abu Dawud. Menurut Imam Tirmidzi, hadis ini Hasan Gorib. Dan menurut Al-Albani, hadis ini hasan sahih. Perawi hadis. Lihat hadis nomor 8. Beberapa faedah hadis ini adalah disunahkan berbuka puasa sebelum salat maghrib dengan beberapa kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada kurma, maka dengan beberapa teguk air putih. Jika tidak mendapati salah satunya dari ketiganya, maka berbuka dengan makanan atau minuman apa saja yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah beribadah kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang membatalkan mulai terbit